Ketemu lagi kita pada Kamis malam Jumat minggu terakhir pada bulan Agustus dalam acara jamaah bertanya dan Ustadz menjawab. <clears throat> Seperti biasa, sebelum kita langsung kepada jamaah sekalian diberi kesempatan, ada banyak pertanyaan yang lewat surat, SMS dan sebagainya masih banyak ya. Jadi kita persilakan kepada Ustadz untuk menjawab yang tertulis dulu. Persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwanu Fidin rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama duduk berhadir untuk bersama mengkaji dan memahami apa yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sama-sama berharap apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini adalah salah satu amal ibadah kita yang diperhitungkan oleh Allah. Satu ibadah yang mudah-mudahan menjadikan pemberat pada timbangan kita di akhirat yang hasil akhirnya tentunya kita berharap kita mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwanu fidah rahimakumullah sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Haji Mudasir uh, eh, terus terang ini banyak banget sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah ulun saring-saring. Sekitar 5-60-an pertanyaan, 5 60 pertanyaan. Tapi pada kesempatan malam hari ini mungkin hanya beberapa pertanyaan yang ulun anggap perlu untuk dijawab pada kesempatan malam ini Bukan tidak perlu yang lainnya, mohon maaf. Namun ada hal-hal yang perlu untuk kita kedepankan, kita dahulukan, dan ada yang mungkin kita akhirkan. Artinya, mudah-mudahan mohon maaf eh, antrian-antrian pertanyaan ini bisa dimaklumi karena keterbatasan waktu kita dan jelas keterbatasan kemampuan ulun juga tentunya. Jadi kalaulah seandainya pertanyaan yang diajukan tidak terjawab, maka bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain atau kepada mubalik-mubalik yang lain karena boleh jadi mereka lebih mengetahui dari apa yang ulun sampaikan. Ikhwanu fidya rahimakumullah baiklah yang pertama dulu mungkin yang ingin ulun jawab adalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz apa hukumnya di dalam Islam jual beli secara online jual beli secara online uh, Ikhwanu fidya rahimakumullah Pertanyaan ini tentunya ini adalah pertanyaan yang berkaitan di zaman kita hari ini jual beli secara online. Karena di zaman dulu tidak didapatkan, di zaman dulu tidak didapatkan. Sehingga perkara adalah perkara istihadiyah, perkara yang dimunculkan kemudian difatwakan oleh para ulama dan ulama pun beristihad. Dan tentunya istihad-istihad yang diambil ada istihad yang juga insya Allah bermuara dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan jual beli secara online, tentunya yang paling awal dulu adalah barang yang dijual. Ketika barang yang dijual adalah barang yang bukan dari zatnya secara halal, maka jelas ini diharamkan. Baik online atau offline, baik online atau secara langsung. Jadi barangnya jenisnya apa? Kalau itu perkara yang haram, maka ini jelas diharamkan. Kemudian yang kedua, status Anda, status orang yang menjual tadi. Kalau status yang menjual tadi adalah si pemilik barang tadi, si pemilik barang tadi, dia punya barang, uh, dia punya beberapa item, beberapa barang, kemudian dia munculkan dia tampilkan mungkin di dengan media di internet misalnya maka terjadi transaksi jual beli maka ini tidak dipermasalahkan karena itu memang milik dia milik si uh, pemilik barang tadi dan ini sama dengan istilah bayus salam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah ya terjadi bayus salam jual beli secara salam yaitu jual beli seorang yang pesan barang kemudian dibayar nanti dibayar tentunya ada kesepakatan ada kejujuran di kedua belah pihak ah, kemudian yang kedua boleh jadi status anda atau status orang yang memajang gambar-gambar tadi atau item-item yang ditampilkan yang ingin dijual adalah orang yang diwakilkan dia bukan pemilik barang dia bukan pemilik barang tapi ada deal-deal ada kesepakatan antara orang tadi dengan si pemilik barang Kata si pemilik barang misalnya, tolong jualkan barang saya, tolong jualkan barang saya. Kemudian dia jual, dia jual di media-media misalnya, di internet misalnya. Jadi ketika terjadi persetujuan antara si pemilik barang dengan orang yang menampilkan atau orang yang menampilkan di internet-internet tadi, maka ini tidak dipermasalahkan karena ada izin, ada izin. Dan tentunya kesepakatan kedua belah pihak itu harus jelas. Kalau seandainya barang ini laku berapa dia dapatkan, berapa yang dia dapatkan. Dan seseorang yang artinya dia sudah mendapatkan izin, maka dianggap orang ini wakil dari si pemilik barang dan ini tidak dipermasalahkan. Permasalahan muncul adalah ketika dia bukan pemilik barang. Dia juga bukan orang yang diwakilkan. Dia bukan pemilik barang dan dia juga bukan orang yang diwakilkan. Dia jalan misalnya, kemudian dia lihat mobil dijual. Dia foto mobil dijual tadi. Dia foto lengkap dengan dia dia ganti nomor telepon yang orang yang si pemilik barang tadi dia foto kemudian dia tampilkan di media. Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Karena banyak mungkin kita di jalan lihat rumah dijual. Dipoto rumah tadi, dipoto oleh orang tadi, kemudian dia tampilkan di media di internet misalnya. Dan dia ganti nomor telepon yang si pemilik rumah tanpa sepengetahuan. Ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Sebagian ulama menyatakan diperbolehkan. Sebagian ulama menyatakan diperbolehkan. Saya katakan di awal ini masalah istihadiyah. Ini perkara-perkara yang baru sehingga memunculkan istihad. Memunculkan istihad di zaman kita hari ini. Sebagian ulama memperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan. Ketika dia melihat ada barang kemudian dia foto kemudian ditampilkan dan dia jual seakan-akan artinya Sepertinya pemilik dia, sepertinya dia yang memiliki barang tadi. Sebahagian ulama memperbolehkan, sebahagian ulama, saya katakan sebagian, bukan kesepakatan. Dengan syarat, ketika terjadi transaksi jual beli dengan pihak yang ketiga, dengan pihak yang ketiga, atau orang yang membeli barang tadi, itu harus cash, harus tunai. Harus tunai. Jadi setelah cash, setelah tunai, kemudian dia beli barang yang di iklankan atau dia beli barang yang orang tadi mungkin menulis dijual kemudian dia datang ke si pemilik tadi jadi sebahagian ulama memperbolehkan namun mohon maaf mayoritas para ulama tidak memperbolehkan kenapa karena dia bukan pemilik barang dan dia bukan orang yang diwakilkan dan tentunya dia tidak punya resiko sama sekali dia tidak punya resiko jadi sebahagian besar ulama tidak memperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat harus cash, harus kontan. Ya, sekali lagi ini perkara perkara istihadiah. Jadi jalan-jalan misalnya lihat oh ini rumah dijual, dipoto, dia tampilkan. Oh ini sepeda motor dijual, dia foto, kemudian dia tampilkan. Atau mungkin ada barang milik orang lain tidak dijual, dia tulis dijual misalnya. Nah, ini problem, ini masalah. Jadi sekali lagi, perkara-perkara yang seperti ini masalah istihadiyah. Sebagian ulama memperbolehkan ketika cash. Sebagian ulama menyatakan tidak memperbolehkan dengan dalil la tabi ma laysa indak. Janganlah engkau melakukan transaksi jual beli yang itu bukan milik engkau. Yang itu bukan milik engkau. Wallahu a'lam. Jadi ini permasalahan istihadiyah. Uh, pertanyaan yang selanjutnya yang mungkin perlu juga ulun jawab karena banyak sekali pertanyaan Apakah kaki wanita itu aurat? Apakah kaki wanita itu aurat? Kalau kaki wanita itu aurat, maka tentunya wajahnya pun aurat. Mohon penjelasan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kaki seorang wanita, kaki seorang wanita para ulama hampir bersepakat itu adalah aurat. Itu adalah aurat sebagaimana yang disebutkan dalam banyak periwayatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh menyatakan kuluhah aura yang namanya wanita itu semuanya aurat ilahada, wahada kecuali wajah dan kedua telapak tangan nah hadis inilah yang menjadikan dasar diantaranya kenapa kaki wanita itu dianggap aurat dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha Beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atau mar'a fi dar'i khimar, walisa alaihi izar, Warisa alaiha izar. Qala nam idza kana sabiqan yughatti zuhuru qadamaiha. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang perempuan itu boleh sholat dengan hanya menggunakan uh, dar'i wa khimar? Dia hanya menggunakan jubahnya, menggunakan pakaian lebar dia dan jilbab. Tidak menggunakan tidak pakai mukena misalnya. Walaysa alaihi izar dan dia tidak menggunakan sarung. Maksudnya ya dia menggunakan pakaian yang dia pakai dan jilbab yang menutupi auratnya apakah boleh kata Ummu Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah na'am boleh kata Rasulullah silahkan dengan syarat kata Nabi idza kana sabighan yaghti qadamaiha dengan syarat kata Rasulullah kedua kakinya kedua kakinya itu ditutupi kedua kakinya ditutupi hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari dalil-dalil inilah maka para ulama berpendapat bahwasanya kaki seorang perempuan termasuk aurat. Meskipun bukan aurat mughalladhah, meskipun bukan aurat yang berat. Tapi termasuk aurat yang layak dan ideal untuk ditutup. Namun kaitannya dengan wajah seorang perempuan di sini tentunya tidak bisa berdalil dengan pernyataan kalau kaki saja aurat, kenapa wajah tidak aurat? Tidak bisa berdalil dengan logika kita ingat Agama ini tidak bisa dibawa dengan akal kita. Tidak bisa kita jas dengan perasaan kita, tidak bisa kita fonis dengan naluri kita. Agama ini harus datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jelas sekali Rasulullah menyatakan semuanya aurat ilah hadza wa kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apakah kita mengalahkan sabda Rasulullah dengan logika kita yang mentah? Tentunya tidak. Tidak bisa kita berdel. Kalau kaki saja aurat, kenapa wajah tidak? Permasalahannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat dan banyak hadis yang menjelaskan wajah itu bukan aurat. Sangat banyak. Di antaranya eh, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada salat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, Jabir Ibn Abdullah meriwayatkan eh, ketika itu Jabir menyatakan laisa laisa fi adzan wal iqamah. Ketika Rasulullah berkhutbah pada salat Id eh, tidak ada adzan, tidak ada iqamah kata beliau. Rasulullah berkhutbah. Ketika Rasulullah berkhutbah, beliau sampaikan wasiat-wasiat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sampailah akhirnya Rasulullah berwasiat kepada kaum perempuan, wahai kaum perempuan kata Rasulullah, hati-hatilah dengan neraka Allah. Karena sesungguhnya penghuni yang paling banyak di neraka Allah adalah kaum perempuan kata Rasulullah. Fakamati imra'ah, maka ketika mendengar pernyataan Rasulullah bahwasanya penghuni yang terbanyak itu di neraka adalah kaum perempuan kata Rasulullah, maka berdirilah seorang perempuan yang wajahnya kemerah-merahan, yang wajahnya kemerah-merahan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kaum perempuan itu paling banyak penghuni di neraka Allah?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Karena kalian banyak mengeluh," kata Rasulullah. "Kalian banyak mengeluh, kalian tidak banyak bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh suami kalian, dengan uh, kepala keluarga kalian." Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka kalian hilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Maka Rasulullah perintahkan tasadaku perbanyaklah sedekah kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian bersedekah. Setelah Rasulullah menyatakan perbanyaklah sedekah, maka masing-masing kaum perempuan e, me, melepaskan gelang-gelang mereka, melepaskan kalung-kalung mereka untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus diriwayatkan oleh Imam Muslim. E, fokus bahasan kita adalah inti bahasan kita berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi berdirinya seorang perempuan dengan wajah kemerah-merahan. Dari mana riwayat ini muncul? Tentunya dengan melihat wajah perempuan tadi. Ini menunjukkan kalaulah seandainya cadar atau menutup wajah ada sesuatu yang lazim, sebuah keharusan, maka tidak mungkin keluar hadis ini. Tidak mungkin terbaca atau terlihat seorang perempuan yang wajahnya ke merah-merahan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan kecuali istri Rasulullah semuanya harus menggunakan cadar dan itu wajib hukumnya. Aisyah meriwayatkan, kami melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketika kami pulang tidak ada yang mengetahui di antara kami karena gelapnya karena masih gelapnya di waktu itu kata Aisyah. Jadi tidak terlihatnya wajah antara istri-istri sahabat disebabkan karena gelapnya, bukan karena cadarnya bukan karena cadarnya dan ini pendalilan yang dinyatakan oleh para ulama dan saya katakan terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan jadi tidak bisa kita berpikir dengan logika kita bahwasanya Eh, dengan kaki itu ditutup maka wajah harus ditutup tidak ini logika yang mentah karena berseberangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wallahu a'lam ya lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, di sini yang ingin anak uh, eh, tanyakan Ustaz, uh, apa apa hukum dari uh, kata sayyidina untuk uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena yang anak tahu uh, sahabat pun seperti Ali, Ali bin Talib, Umar bin Khattab pun uh, sering dipanggil uh, sayyidina. Uh, kemudian apakah kata sayyidina itu uh, bisa menurunkan derajat uh, Rasul itu sendiri karena saya uh, anak rasa sayyidina pun sayyidin kata-kata sayyidin atau pemimpin itu bisa uh, uh, untuk ma manusia biasa Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz masalah uh, beberapa beberapa waktu lalu teman anak uh, ada yang uh, ada menawarkan sebuah investasi untuk usahanya Ustaz. Jadi dia mengatakan antum uh, investasi se sebesar uh, sekian juta, kemudian antum tiap bulan flat, dat, flat tiap juta, uh, eh, tiap bulan dapat satu juta, tanpa mengetahui usaha dia uh, lagi bagus atau tidak. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan sebelah sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang ingin Anda tanyakan terkait sutra Ustaz. Batas ketika sholat Ustaz, untuk membatas sholat. Jadi yang ingin Anda tanyakan apakah sutra ini harus berwujud Ustaz? Kan misalnya ini kan ada nih baris di sini nih, apakah itu udah, apakah itu sudah dalam bentuk sutra gitu kan? Apakah harus dalam misalnya tas, jam tangan atau seperti apa gitu? Nah itu saya cacat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ngeri rasanya Pak Ustadz mendengar bahwa kaum wanita tadi paling banyak di neraka. Uh, kaum ibu, khususnya wanita, itu tidak diwajibkan untuk datang ke masjid. Uh, akan tetapi, kalau dia ingin mendengar kajian satu ilmu, itu juga jangan dilarang oleh para suami. Nah, kalau ibu-ibu ini biasanya di masjid, kita kan habis sholat berjamaah itu ada tausiah. Misalnya dari sholat maghrib ke isya, sholat subuh. Uh, itu para ibu ini kadang-kadang ada yang waktu tausiah itu digunakan untuk membaca amalan-amalan iya, seperti membaca Al-Qur'an, uh, apa pagi dan petang Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih utama? Mendengar tausiah atau membaca amalan-amalan tadi? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz jawab dulu. Uh, yang pertama tadi tentang pertanyaan dari saudara kita kalimat Sayyidina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apakah perkara ini perkara yang diperbolehkan Intinya adalah kalimat Sayyidina yang diucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita bersalawat kepada Rasul. Ketika niatnya bersalawat kepada Rasul, mohon maaf. Sepengetahuan saya, wallahualam, mungkin keterbatasan ilmu saya, sepengetahuan saya, Rasulullah tidak memasukkan atau mengajarkan atau menyisipkan kalimat Sayyidina kapan ketika bersalawat. Jadi kalau kalimat tadi adalah kalimat untuk dialamatkan kepada salawat kepada Nabi, maka sepengetahuan saya, sebatas bacaan yang saya ketahui, mohon maaf, Rasulullah tidak memasukkan atau menyisipkan. Ketika ucapan itu ada ucapan yang diniatkan untuk kalimat salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah jelas hadis-hadisnya sekitar 7 atau 8 periwayatan yang menjelaskan bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah yang semuanya mohon maaf tidak memasukkan kalimat Sayyidina ketika Rasulullah berkhutbah pada hari Jumat Eh, beliau sebelum berkhutbah beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian turun Rasulullah dari mimbar dan ditanya oleh salah seorang sahabat, "Kenapa engkau ucapkan amin ya Rasulullah?" Dan ini khutbah tidak seperti biasa. Maka muncullah pernyataan Rasulullah, "Ja'ani Jibril." Jibril datang kepada saya kata Rasulullah. Kemudian salah satu perintah dan uh, arahan Jibril alaihi salatu kepada Rasulullah untuk mengucapkan kalimat amin tadi. Dan kenapa Rasulullah mengucapkan amin? Karena Jibril menyatakan sungguh telah bakhil orang yang mendengar kalimat salawat diucapkan dia tidak menjawab. Sangat bakhil kata Jibril orang itu sangat bakhil. Aminkan wahai Muhammad aku pun mengaminkannya. Maka Rasulullah dikejar oleh sahabat. Ya Rasulullah, nusalli wa nusallim Kalau begitu bagaimana kami bersalawat kepada engkau agar tidak tergolong orang-orang yang bakhil? maka muncullah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawatlah kalian dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam riwayat yang lain bersalawatlah kalian dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad riwayat yang lain bersalawatlah kalian dengan ucapan salawat salawat Ibrahimiyah yang salawat Ibrahimiyah yang dimaksud adalah salawat ketika kita tasyahud akhir di dalam salat kita dan mohon maaf 7 8 periwayatan 7 atau sampai 8 periwayatan ketika kita bersalawat pada Rasulullah di akhir ketika kita bertasyahud tidak dimasukkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina. Jadi kalau Sayyidina tadi alamatnya untuk bersalawat kepada Nabi sepengetahuan saya mohon maaf Rasulullah tidak memasukkan. Tapi kalau seandainya dia ucapan tadi dia tidak niatkan kalimat salawat kepada Nabi, dia hanya Allahumma sholli Allahumma sholli ala dia ucapkan hanya Sayyidina Muhammad misalnya ucapan Sayyidina Muhammad maka Rasulullah boleh pernah menyatakan ana Sayyidi saya adalah kata Rasulullah tuan atau penghulu atau pemimpin anak-anak Adam artinya pemimpinnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi ucapan orang tadi atau ucapan seorang muslim tadi ketika dia memasukkan kalimat Sayyidina apakah dia niatkan salawat atau tidak kalau dia niatkan salawat mohon maaf Rasulullah tidak mengajarkan tapi kalau dia ucapkan hanya sekedar ucapan Sayyidina Muhammad Ah, Tuhan kami adalah Muhammad hanya ucapan biasa, maka ini perkara yang berbeda. Tapi sangat disayangkan tentunya ketika kita menyebutkan nama Rasulullah, kita tidak memasukkan kalimat salawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pahala. Ketika kita ucapkan kalimat salawat kepada Nabi, maka kebaikan kutibadlu asyrah hasanah dicatatkan bagi dia 10 kebaikan. Wa maha aliha asyrah dihapuskan 10 dosa bagi dia kemudian dia mendapatkan 10 keselamatan untuk dia ketika dia ucapkan kalimat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua tentang investasi yang ditanamkan sekian juta kemudian setiap bulan dia dapat satu juta misalnya tanpa mengerti apakah untung dan rugi dipastikan ini riba dan ini diharamkan tidak ada artinya dia tidak mempunyai dia tidak ada tidak ada kemungkinan rugi kan disebutkan artinya dia terus mendapatkan untung dan dari mana ini Tentunya ini perkara-perkara ribawiyah dan hukumnya haram. Wallahu alam. Ah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan sutra atau pembatas yang dimaksudnya pembatas sholat. Apakah sutra itu umum? Apakah harus berwujud sesuatu? Dan di sini tentunya kita tahu para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Kalau kita berkiblat kepada Hanabilah, seorang Imam Ahmad Ibnu Hambal, maka beliau akan menyatakan itu harus berwujud. Sebagaimana pernyataan Rasulullah, akhir atau rihal seperti pelana kuda tingginya, ya kurang lebih 30 atau 40 cm, maka inilah yang namanya sutra. Misalnya kotak infak misalnya dia letakkan. Maka inilah yang dinamakan dengan sutra. Menurut mazhab Hanabila. Sebagian ulama lain menyatakan tidak. Selama ada sesuatu di depan, maka itulah sutra. Berdalil dengan dalil tidak salat hadukum kalau kalian melaksanakan salat falyusalli ila sutra, maka salatlah di hadapan kalian harus ada sutra Tancapkanlah sesuatu kata Nabi. Kalau kalian tidak mendapatkannya, ini poin kita. Fal Maka bikinlah satu garis, itulah sutroh kata Rasulullah. Dan rupanya dalil ini yang dipraktekkan justru oleh Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram tidak ada sutroh, dia hanya uh, teh apa marmer-marmer tehal-tehal yang di depan itu keramik-keramik yang itu dianggap sutra untuk melaksanakan sholat karena garis-garis itu sudah dianggap sutra sehingga dari dalil inilah sebahagian ulama memahami sutra seperti sop-sop seperti ini sudah dianggap sutra atau sesuatu apapun yang ada di depan dia wallahu a'lam ya pertanyaan yang selanjutnya dari ibu-ibu Memang eh, pendalilan yang disebutkan bahwasanya seorang perempuan, mohon maaf, perempuan memang banyak di neraka Allah karena mereka melakukan kezoliman dan kemaksiatan yang banyak juga dan tentunya apakah mereka juga punya peluang sebagaimana laki-laki untuk beramal dan beribadah kita katakan sama dan ketika mereka hadir pada sebuah kajian agama mana yang lebih utama jelas hadirnya mereka di masjid mendengarkan kajian utama, kajian agama itu lebih utama dari baca Quran, dari zikir-zikir yang lain. Karena ini keadaan khusus. Baca Quran itu bisa dimanapun. Zikir soba dan masa, zikir pagi dan sore itu bisa di rumah. Bahkan lebih baik mereka di rumah karena ada zikir di rumah-rumah mereka. Ada zikir di rumah-rumah mereka. Jadi ketika kita datang ke masjid maka yang terbaik adalah dia mendengarkan kajian agama karena hadis-hadis Nabi itu begitu banyak menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang hadir pada kajian agama. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ketika seseorang menyatakan bahwa hukumnya BBJS itu haram sama seperti orang yang asuransi begitu. Tapi ketika dia mendekati untuk berobat sesuatu yang biayanya cukup mahal, dia mendaftar untuk menjadi BPJS. Ini merupakan suatu hal yang barangkali terpaksa begitu. Apakah hukum itu bisa dirubah ketika seseorang terpaksa? Sama seperti orang yang pinjam di bank, katanya kalau kita memang bank itu haram, tapi kalau kita pinjam dan keterpaksaan itu boleh katanya. Ini ada pendapat ulama wallahu alam. Untuk yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sapi korban itu tidak mutlak tujuh, boleh dua puluh, boleh sepuluh, boleh lima belas. Yang penting mereka itu bisa berkorban berapapun uang yang mereka miliki. Jadi tidak mutlak empat belas juta itu bisa dibagi orang eh, dua puluh orang begitu. Ini ada yang beranggapan demikian itu boleh katanya. Saya ya, secara saya tahu itu cuma tujuh orang untuk seekor sapi dan satu ekor kambing untuk satu orang. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, gini Ustadz, saya pernah lihat ada, mohon maaf, ya, saya ada melihat di ini e, semacam e, video online. Di situ ada menjelaskan seorang e, Ustadz e, ulama lah. E, di situ menjela, e, dia menjelaskan kalau misalnya adab-adab dalam berzikir, ada dalam e, doa, katanya dalam zikir e, setelah sholat katanya ada Eh, yang eh, sesuai dengan sepengetahuan saya disesuaikan dengan sesuai dengan sunnah rasul adalah astagfirullah dan seterusnya dan seterusnya sampai zikir da, uh, apa ditutup dengan uh, kul sampai kul auju berbinas gitu pak Ustadz terus yang jadi pertanyaan adalah jangan sam, uh, bukan ini sih uh, katanya begitu sholat selesai dengan ditutup dengan zikir jangan disertai dengan doa selesaikanlah kalau misalnya itu disertai dengan doa itu takutnya bukan uh, bukan bukan semacam bid'ah bukan bukan seperti apa cuman itu sunnah rasul seperti itu kalau misalnya mau melakukan doa silahkan tapi setelah ba'diyah katanya ba'diyah sholat pertama itu Ustaz. terus yang kedua saya ada ada semacam ada membaca juga dulu semasa semasa saya kecil saya pernah dengar ceramah katanya kalau kita sholat sujud eh, jangan melakukan sholat apa jangan mengaku, melakukan so, e, rukun apa jangan melakukan boleh mengucapkan doa tapi jangan dilafaskan gitu terus ada sekarang ini ada yang mengucapkan juga seperti itu ada yang secara syir nah mohon penjelasan itu aja sih Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang bertanya mengenai rukiah. Kalau wanita sedang haid, apakah boleh berukiah? Eh, demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, silakan pian, Ya terakhir tuh. Kurang lebih 10 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ini menanyakan masalah yang dijelaskan Pak Ustadz tadi mengenai online. Gini Pak Ustadz, kita tahu kan bahwa orang ini mau mencari barang. Kita tahu bahwa barang ini mau dibeli orang. Lalu kita nyari. Kemudian setelah kita cari, kita beli barang itu. Kemudian kita jual lagi kepada mereka. Apa hukumnya ini Pak Ustadz? Jadi misalkan barang ini kita tahu cari barang gitu. Kemudian kita cari, kita dapat kita beli dulu, setelah kita beli, kemudian kita jual kepada mereka dengan keuntungan yang tertentu. Apakah keuntungan ini halal menurut hukum? Makasih. Ya, sholat. Baik. Saya jawab dulu yang terakhir. Seorang mencari barang, kemudian dicarikan dan dia beli dan dia jual lagi ke pihak yang ketiga. Tidak dipermasalahkan. Dan ini sama hukum jual beli biasa. Artinya seorang perlu barang kita belikan kemudian kita jual dengan keuntungan yang terserah kita. Perkara yang demikian tidak dipermasalahkan. Jadi ini perkara sama seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi di zaman Nabi terjadi bayus salam, jual beli dalam artian pesanan tadi. Jadi ketika dia tidak dia bukan si pemilik barang, Kemudian tahu-tahu ada yang pesan, kemudian dia pesankan dan dia beli kepada pihak yang pertama dan dia jual kepada pihak yang ketiga karena dia pihak kedua misalnya. Ini tidak dipermasalahkan dan ini transaksi yang halal dan keuntungan apapun silahkan untuk dia ambil selama pada perkara-perkara pada sebuah kewajaran tentunya. Dan tentunya sekali lagi ini tidak dipermasalahkan. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan tentang BPJS dan yang lainnya. Eh, BPJS sebagaimana yang kita tahu perkara inilah perkara yang kita tahu diperdebatkan dan ulama hanya mengambil satu kesimpulan ketika dalam keadaan darurat maka itu diperbolehkan karena kaidah hukum menyatakan ad-daruratu tubihu mahzurat hukum darurat itu akan menghalalkan hukum yang haram perkara-perkara yang asalnya haram asalnya dilarang terlebih perkara yang diperdebatkan ketika sampai pada titik kedaruratan maka tidak dipakailah sesuatu tadi dan pendalilannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ketika dalam keadaan kita kelaparan, hampir mati, kita bahkan boleh untuk makan daging yang diharamkan, daging babi. Dengan syarat gaya bagin wala adin, kata Allah. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi selama ini perkara yang darurat, maka ini tidak dipermasalahkan. Dan hadis Rasulullah juga menyatakan, Rufi al-qalam anil thalas, diangkat atas umatku tidak berdosa tiga hal. diantaranya ketika dia lupa ketika dia tidak tahu dan ketika dia dalam keadaan darurat dan tentunya di sini ah. adalah perkara yang darurat dan masing-masing kita punya wilayah apakah kita ini darurat atau tidak ketika memang dia darurat ya sudah tidak dipermasalahkan tapi ketika orang ini tidak berada pada titik sebuah kedaruratan maka jangan mendaruratkan sebuah keadaan yang itu belum tentu adalah perkara yang darurat dan kita maklum ini perkara yang memang diperdebatkan dan yang lebih layak adalah kita berhenti pada sesuatu yang diperdebatkan karena satu kaidah menyebutkan atawakuf muqaddam ala amila bila dalil. Menahan diri untuk tidak melakukan sebuah perbuatan itu lebih baik daripada kita melakukan sebuah perbuatan berdiri pada sebuah keraguan-raguan dan tentunya kaidah-kaidah yang dijadikan oleh para ulama menyatakan bahwasanya boleh ketika dalam keadaan darurat. Adapun yang selanjutnya kurban jelas sapi itu harus tujuh orang. Harus tujuh orang, kambing itu harus satu orang dan sapi itu boleh untuk satu orang boleh tapi kalau lebih itu yang dilarang sapi dengan nama satu orang ini tidak dipermasalahkan sebagaimana Rasulullah beliau pernah berkurban dengan 100 ekor onta 100 ekor onta dan itu dikurbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibagikan semua dagingnya dibagikan dagingnya semua dan ini menunjukkan bolehnya orang itu untuk tidak memakan daging hewan kurban tapi yang memang lebih dianjurkan dia memakan karena ada perintah dari Allah tapi kenapa Rasulullah ketika itu membagikan? Karena ini untuk memberi orang-orang yang ketika itu dalam keadaan mereka eh, sangat-sangat uh, menginginkan daging tadi sehingga dibagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sampai kejelasannya hadis Rasulullah itu harus tujuh orang, harus tujuh orang lebih tidak boleh dan kurang dari tujuh orang yang tidak dipermasalahkan. Tapi kalau seandainya orang itu urunan misalnya uh, dia uangnya dikumpulkan kemudian yang mengumpulkan ternyata 20 orang, maka perkara ini diperbolehkan selama penyebutan nama itu tujuh orang. Selama penyebutan nama itu tujuh orang. Jadi selama tujuh orang yang disebutkan, Allahumma ya Allah ini dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai tujuh orang, kemudian Bismillah, Allahu Akbar, maka ini diperbolehkan. Tapi ketika penyebutan namanya sampai sepuluh orang, sampai dua puluh orang, sampai misalnya menyebutkan, ya Allah ini kurban dari uh, dari yayasan ini misalnya, maka ini tidak dibenarkan karena ketidakjelasan tadi. Jadi selama penyebutan nama itu tujuh orang, maka berlakulah hukum kurban sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir setelah sholat, berdoa maksudnya, ya, berdoa setelah sholat fardu. Berdoa setelah sholat fardu, mohon maaf, saya lebih condong pada pendapat yang menyatakan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Kita lihat dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya adalah pertama, hadis yang menjelaskan pada saat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menjelaskan perkara yang diminta Nabi dari semua permintaan yang pertama diminta Nabi yang membasahi selalu membasahi lisan Nabi adalah selesai sholat subuh beliau menyatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala Hadis ini bicara setelah melaksanakan sholat subuh. Ini menunjukkan ada doa. Kita juga kenal ada doa Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ini pun keluarnya setelah salat fardu. Kita juga pernah mendengar ketika Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu doail asma, ya Rasulullah kapan doa itu sangat didengar oleh Allah?" Maka muncul jawaban Nabi, Fikuli jofi minalel, wa fikuli duburi minas salatin maktubat." Di setiap sepertiga akhir malam dan di setiap selesai sholat sholat wajib. Dan mohon maaf, hampir hampir mayoritas para ulama menyatakan doa selesai salat fardu ini perkara yang sangat diperintahkan perkara yang sangat diperintahkan sekarang bagaimana anggapan yang menyatakan lebih baik berdoa selesai salat sunnah perkara berdoa selesai salat sunnah itu memang baik dan benar kalau salat sunnahnya berdiri sendiri tapi ketika berkaitan dengan salat wajib, maka berdoa selesai salat wajib itu sangat baik. Yang kita maksud berdoa selesai salat sunnah yang dia salat sunnahnya berdiri sendiri, kita masuk masjid, kemudian kita tahiyatul masjid. Kemudian kita berdoa. Benar, berdoa selesai sholat sunnah itu sangat diperintahkan. Tahajud, dia berdiri sendiri. Witir, dia berdiri sendiri. Duha, dia berdiri sendiri. Syuruk, dia berdiri sendiri. Tapi ketika sholat sunnah ini berkaitan dengan sholat wajib, maka berdoa selesai sholat wajib, ini perkara-perkara yang dikenal oleh banyak para ulama. Adapun anggapan yang menyatakan mohon maaf, berdoa selesai sholat sunnah, itu lebih baik daripada berdoa selesai sholat wajib, ini pendapat. Dan pendapat bisa diterima dan bisa ditolak. Sekarang ketika orang itu menyatakan, berdoa selesai sholat sunnah itu lebih baik baik daripada berdoa selesai sholat wajib. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Apakah ada contoh yang jelas Nabi berdoa selesai sholat sunnah setelah maghrib tiga rakaat kemudian dua rakaat selesai ba'diyah maghrib kemudian Rasulullah berdoa. Apakah ada dalil? Tidak ada dalil, hanya pendapat. Hanya pendapat dan pendapat bisa diterima dan bisa ditolak. Kapan diterima kalau ada dalil? Kapan ditolak ketika tidak ada dalil? Namun bagi orang yang mungkin berdoa setelah selesai sholat sunnah silahkan. Tapi ketika mengklaim, menyatakan bahwasanya berdoa selesai sholat sunnah itu lebih baik daripada berdoa selesai sholat wajib, maka pelajari hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menyatakan salah, silahkan. Tapi yang kita salahkan menyalahkan orang yang berdosa selesai sholat wajib. Karena banyaknya dalil-dalil yang menguatkan pendapat tadi. Bukankah seorang Syekh Muhammad Alaihi Wasallam dalam kitab Fiqh Doa yang beliau tulis sebelum beliau wafat, beliau pernah menyatakan bahwasanya berdoa selesai sholat wajib adalah perkara yang memang dianjurkan, perkara yang dianjurkan. Sampai sebagian para ulama yang cukup keras menyatakan berdoa selesai sholat wajib itu tidak boleh dia hanya boleh berdoa selesai sholat sunnah ketika mendengar banyaknya dalil-dalil mereka mengendurkan kerasnya pendapat tadi sampai akhirnya menyatakan berdoa selesai sholat wajib, kadang-kadang berdoa selesai sholat sunnah sehingga muncullah pendapat yang terbaru dari sebahagian pendapat para ulama wallahu a'lam. Siapa nih? Tanggung nggak? Uh, eh, sujudnya ya, sujud. Eh, berdoa ketika sujud itu dianjurkan, tapi dalam hati. Di dalam hati. Karena perintah Rasulullah, la salat fiha min kalaminas tidak benar orang itu berkata-kata di dalam salat. Dia hanya zikir-zikir salat jadi hanya di dalam hati. Kemudian seorang perempuan yang diruqyah, tadi pertanyaan dari ibu-ibu, dalam keadaan hati tidak dipermasalahkan. Tapi hendaknya ruqyah tadi tidak uh, dilakukan di dalam masjid ketika perempuan dalam keadaan haid. Tapi kalau di rumah tidak dipermasalahkan, dia hanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau di dalam masjid, maka idealnya dia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Uh, kemudian yang oh sudah selesai. Ya. Ini mungkin yang ulun sampaikan dan mohon maaf terus terang ini banyak pertanyaan dan mudah-mudahan kita sambung pada kesempatan berikutnya dan satu pengumuman yang ingin ulun sampaikan, insya Allah hari Ahad 4 September Masjid Al-Jad mengadakan Rukiah syariah daftar ke saudara Faisal atau saudara Haji Boboy. Di samping sekretariat masjid ada ruangan untuk dakwah, nah bisa daftar situ atau kepada saudara Faisal, laki-laki dan perempuan. Insya Allah timnya adalah Ustadz Azhar Fitri, imam kita di Masjid Al Jihad, kemudian juga Ustadz Masudi, dan ulun sendiri, kemudian Ustadz Muhammad Zainal, Ketua Rukiah Syariah Kalimantan, Kalimantan Selatan, dan Ustadz Abdul Hakim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.